cerita dengan judul digudak Setan Pas Nginep neng Omai Koncoku. Uh, uh, uh, dibacakan Robi Sandiga. Saya adalah Jimatres dari Bojonegoro. Nama saya adalah Robi Sandiga. Saya ingin berbagi cerita tentang kejadian misteri yang saya alami beberapa tahun yang lalu pada saat saya kelas 3 SMA, tepatnya pada tahun 2002. Cerita ini terjadi di Kecamatan Dandang berawal ketika libur beberapa minggu setelah melaksanakan ujian nasional. Pada saat malam minggu saya ingin pergi untuk berkumpul dengan teman saya, Takini, Arianto, Aris, dan Rosi. Di alun-alun Bojonegoro untuk ngopi bersama. Kami bersenda gurau bersama seperti biasa sambil makan kacang. Ayo buat acara, aku bosan di rumah kok. Lagian kan sudah libur, sudah selesai UNAS lagi. Iya, tapi apa enaknya? Bagaimana kalau menginap di rumah Takin aja? Rumahnya kan agak terpencil, pasti seru. Memang aku orangnya suka menginap di rumahnya teman-temanku, tapi belum pernah menginap di rumah Takin. Rosik lalu berkata, Oke, kapan? Sambil makan kacang dengan mulut agak penuh kacang. Bodoh serah, Kalian sajalah. Jawab Takin tanpa ekspresi. Gimana kalau Kamis depan saja? Ya sekalian aku bilang ibuku dulu kalau kalian masih menginap di rumahku. Hari sore sekitar jam 3 kami tiba di rumah Takin. Kami langsung berkeliling desa untuk melihat-lihat desa, ternyata rumah, dan masih banyak semak lukar dan pepohonan besar. kami pergi ke sebuah gardu di dekat sawah dan semak-semak untuk cangkruk memang jaraknya agak jauh dari rumah Takin. Lalu Arianto berkata, Gimana kalau kita sambil nyalakan radio, mendengarkan acara jimat lewat HP? Sambil mengeluarkan headset dari sakunya. Memangnya kau berani? Beranilah kalau cuma mendengarkan acara jimat. Dengan laga agak sombong. Tapi kan sekarang malam jemak kliwon. Dengan wajah yang agak takut Aris berkata, sementara Arianto kemudian menjawab, Alah, tidak masalah sambil menyalakan radio dan lagi asik-asiknya mendengarkan jimat tiba-tiba Takin mengajak pulang karena darah itu agak angker kata orang sekitar lalu Arianto berkata lagi gitu aja takut Memang Arianto raknya angka sombong. Wajarlah karena dia ikut salah satu perguruan silat. Tapi memang benar kata orang-orang sekitar pernah muncul banyak sosok menyeramkan lu. Sudah Kin, tidak apa-apa lagian kita cuma kali ini bisa nginap di desa ini kok. Lagi asik mendengarkan, Rosik tiba-tiba berkata, Aku mau buang air kecil dulu ya, kebelet nih. Sambil pergi ke semak-semak di belakang gardu. Aku takin Aris dan Arianto cuma menganggukkan kepala saja. Beberapa menit kemudian tiba-tiba Rosik berteriak. Setan! Kami yang sedang asik mendengarkan jimat langsung berlari menghampiri Rosi. Ada apa sih? ada se di, di, di sana. Tangannya sambil menunjuk ke arah depan dan dengan mata terpejam karena ketakutan. Ah, itu cuma perasaanmu aja. Di depan tidak ada apa-apa. Ya sudahlah Sik, ayo kembali ke gardu sekarang. Sambil memegang pundak Rosik yang masih ketakutan. Saat kami ingin berbalik badan, tiba-tiba di depan kami kira-kira 7 meter di depan kami. Ada sosok wanita berambut panjang berpakaian serba putih dengan wajah hancur berlumuran darah. Serta kami langsung lari karena ketakutan. yang awalnya sok pemberani ternyata lari paling depan. Setelah berlarian kira-kira 20 meter kami berhenti karena lelah dan kami berpikir kalau sosok perempuan tadi sudah jauh dari kami. Benarkah ada setan? Sambil nafas terengah-engah memang Rosik anaknya sedikit agak gemuk Tidak begitu kuat untuk masalah lari Iya ternyata benar Benar kan kataku kalau di sini banyak setannya? Aku percaya sekarang kalau setan memang ada. Ya sudah, ayo pulang sekarang. Saat berjalan tiba-tiba aku tidak sengaja menendang sebuah benda seperti bola. Setelah aku dekati ternyata itu adalah sebuah kepala dengan wajah hancur. Mata hampir keluar sambil tersenyum. Kami lari terpirit-pirit hingga Rosik terjatuh dan kami berhenti untuk menolongnya. Lalu kami melanjutkan perjalanan pulang dengan jalan kaki. Tiba-tiba terlihat seperti ada seorang lelaki agak tua berpakaian serba hitam ada di depan kami sambil membelakangi kami. Dari jauh kami mendekatinya dengan harapan bisa mengantar kami sampai di rumah Takin. Ternyata orang itu semakin dekat semakin besar hingga besarnya kira-kira 3 meter. Tiba-tiba makhluk besar itu menoleh ke arah kami dan kami lihat wajahnya tidak jelas hanya gelap dengan jenggotnya putih yang sangat panjang. Tiba-tiba makhluk itu berkata, Untuk apa kalian kesini? sini? Hulu kuduku berdiri semua karena ketakutan. Dengan sangat ketakutan kami berusaha untuk berlari, tapi kaki kami terasa berat untuk digerakkan. Setelah itu makhluk yang sangat besar itu menghilang entah kemana. Aku merasa lega karena makhluk itu hilang. Lalu kami melanjutkan perjalanan pulang dengan rasa lelah dan berkeringat karena kebanyakan berlalu. Lalu baru beberapa langkah lagi, kami melihat banyak orang memakai jubah hitam berbaris rapi. Ada empat orang depan ternyata memikul sebuah peti mati. Kami hanya terdiam dan tertekun melihat kejadian itu. Saat mereka lewat depan kami wajah mereka hanya hitam tidak begitu jelas. Dalam hatiku berkata, makhluk apa lagi ini yang muncul? Lagi-lagi kami hanya diam dan tidak bisa lari entah mengapa. Aku membaca doa sebisaku dengan harapan tidak terjadi apa-apa kepada kami dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat aku membaca doa tiba-tiba Takin yang berada di sampingku terjatuh dan pingsan. Dengan segera aku dan teman-teman melihat ke arah Takin yang jatuh ke bawah. Saat kami melihat ke arah depan orang-orang yang ada di depan kami menghilang begitu saja. Alhamdulillah setelah itu tidak ada penampakan apa-apa lagi. Demikian cerita misteri yang saya alami saat menginap di rumah teman saya bersama tim Cimba.